Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Nabi sallallahu Kita meneruskan bacaan kita <clears throat> Bulul Maram itu Rasulullah. Alhamdulillah Najar Al-Asqalani rahimah ta'ala Kita sudah masuk ini di bab yang 15 kita kitab bab suratul kusuf bab surat kusuf sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan sholat khusus dan hadis yang terakhir kita sebutkan bahwa beliau sholat khusus hadis Aisyah radhiyallahu anha alaih kori Muslim ya beliau mengeraskan sholat khusus ini dalam matahari beliau sholat empat rakaat di dalam dua rakaat dan empat sujud ya demikian ini sebagai patokan nih karena nanti akan disebutkan oleh Ibnu Hajar hadis bahwa Imam Muslim juga, Imam Muslim dalam saya Muslim. Disebutkan kejadian gerhana matahari di zaman Nabi cuma sekali saja. Berarti hadis lain yang menyelisihi hadis Bukhari Muslim ini harus kemudian apa? Ditaifkan, harus. Ya, dari riwayat beliau delapan kali sujud umpamanya. Menyelisih hadis ini. Ya. Ya, ini harus disebutkan ya delapan kali rukuk, delapan kali rukuk, empat kali sujud. Menyelisih Ya, di sini. ini delapan kali ruku ini berarti menyelisih hadis Bukhari Muslim. Coba kalau kita perhatikan kejadiannya cuma satu. Kemudian ada beberapa tata cara. Maka yang diambil paling kuat. Yang lain mesti doif. Yang lain mesti doif. Karena kejadian satu kali saja. Ya, itu. <clears throat> Dan berikutnya kita sebutkan hadis yang di sini ya menunjukkan bahwa itu adalah doif Ya, kita sebutkan dulu hadis yang keempat tentang tata caranya bagaimana. Qala wa ta'ala, itu hadis yang ke-471 di buku ini. Wa ibn Abbas dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. <clears throat> Ini mutahun alaih ya, di sebuah muslim tata cara ini sebagai patokan kita. Ini sebagai patokan ini hadis ini akan diadu. Akan diadu dengan hadis yang lain riwayat Imam Muslim. Sehingga riwayat Imam Muslim harus dihukumi bahwa itu adalah dhaif karena kejadian cuma sekali. Hadis yang menjadi dasarnya adalah ini. Ali bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan in khasafati syamsu terjadi gerhana matahari. Ala hadi Rasulullah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasolah maka beliau pun salat. Bapak makia mantawilan beliau pun berdiri dengan berdiri yang lama. Nahwa min qiraati suratil Baqarah. Ya semisal seperti dari pembacaan surat Al-Baqarah lama, baca surat Al-Baqarah. Tapi kadang jamaahnya dalam berat, ya kadang ya kita kurangi. Tapi <clears throat> di sini di zaman Nabi dibaca seperti membaca surat Al-Baqarah. Tsumma raka'a rukan bilang kemudian beliau pun ruku dengan ruku yang panjang. Tsumma rafa'a. Kemudian beliau pun mengangkat kepala. Disebutkan ketika rafa'a ini mengangkat kepala dari ruku ya, mengangkat kepala untuk nanti baca Al-Fatihah lagi. Yang benar orang dengan baca sami Allah liman hamidah. Paham? Jadi bukan mengatakan Allah Akbar kemudian baca Al-Fatihah enggak. Tapi seperti biasa, habis rukuk mengangkat kepala bilang sami Allah liman hamidah. Imamnya bilang gitu. Kalau sholat sendiri ya membaca sami Allah liman hamidah. Kemudian baca Al-Fatihah. Paham ini? Ini perlu diperhatikan. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, faqama qiyaman tawilan, kemudian beliau pun berdiri dengan berdiri yang panjang. Wa duna qiyam al-awal dan itu di bawah dari ya ini lebih pendek dari berdiri yang pertama. Duma ruku'an tawilan kemudian beliau pun rukuk lagi dan rukuk yang panjang. Dan ketika berdiri tadi jelas itu membaca Al-Fatihah dan surat yang jelas ini. Kemudian beliau pun ruku ya dengan ruku yang panjang, ruku yang kedua ini, kemaraka ruku antawila, ruku yang panjang juga. Bahwa dunal ruku al-awal. Al ya, ini tadi kita sebutkan dan itu di bawahnya ruku yang pertama tadi. saja dah kemudian baru beliau sujud. Ini sampai Allah liman hamidah, kemudian baca rabbana alhamdu, kemudian beliau sujud. Ya Allah akbar, kemudian sujud. Tsumma qamat yaman tawilan. Nah, kemudian rakaat yang berikutnya sama dengan rakaat yang pertama ini. Ya, tuh. Dia ulangi lagi. Tsumma qamat yaman tawilan kemudian beliau pun berdiri. Setelah sujud tadi kan dengan berdiri yang panjang. Wa dunal qiyam al awal dan itu di bawahnya berdiri yang pertama. Ini berarti baca Al-Fatihah yang ketiga kan itu. Tsumma rukan tawilan kemudian beliau pun rukuk dengan rukuk yang panjang. Wa dunal rukuk awal itu di bawah dari Rukun yang pertama. Tsumma rafa'a kemudian beliau pun ya mengangkat kepalanya. Ya, faqama qiyaman tawilan. <clears throat> Kemudian beliau pun berdiri dengan berdiri yang panjang. Wa duna qiyamil awal dan itu di bawahnya berdiri yang pertama. Tsumma rafa'a ruk'an tawilan kemudian beliau merukuk dengan rukuk yang panjang. Wa duna yang awal itu di bawahnya rukuk yang pertama. Ya, itu jelas ya. Berarti takbiratul eh, ihram, takbiratul ihram kemudian baca Al-Fatihah dan surat, kemudian ruku, kan itu. Kemudian beri lagi baca Al-Fatihah dan surat, kemudian ruku, kemudian saya mulai dengan hamidah, ya, i'tidal kemudian sujud. Ya, sudah biasa. Kemudian diulangi lagi. Persis. Ya, itu selesai. <clears throat> Semua Suma rafa kemudian beliau mengangkat kepalanya, semua saja kemudian beliau sujud, semua insarofa, semua insarofa kemudian beliau pun berpaling. Selesai kan itu. Ya. Ya ini seperti sholat subuh, hanya saja apa rukuknya empat kali, baca al-fatihahnya empat kali. Kemudian sebutkan, kemudian beliau pun berpaling selesai. Assalamualaikum dua kali. Waqat injalati syams dan telah tampak telah muncul telah jelas matahari. Ini tidak gerhana lagi. Wa khataban nas Nabi pun berkhutbah di hadapan manusia. Untuk menarik hadis Bukhari Muslim. Walau bin Bukhari ini lafaz Imam Bukhari. Nah ini ini menjadi patokan. Ibnu Hajar menyebutkan riwayat yang lain ini. bi <clears throat> riwayat ini Muslim dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan riwayat ini. Nah, ini dalam saya Muslim nih, tapi dihukumi dhaif. <clears throat> Apa sebab dhaifnya? agar ya mual berpenyakit biar mahfud tidak terjaga. Karena itu dari jalannya ya Habib bin Abi Sabit mengatakan an bahaya dia ya, kemudalis. Ya, itu kalimat an melakukan ini ketidakjelasan tertulis Imam Bihaki mengatakan mual ya demikian. Ya demikian lebihnya. <clears throat> Dan jelas ini menyelisih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang tadi sudah kita sebutkan. Apa riwayat yang tadi ini? Wa bin Madin Muslim dan Ibnu Imam Muslim Salahina kusifati samsu. Nabi salat ketika terjadi gerhana matahari sama ini rakaat. delapan kali rakaat. Nah, ini delapan kali rakaat berarti menyelisih tadi. Tadi empat kali rakaat. <clears throat> fi arba'il sajadati empat sujud. Nah ini sehingga dihukumi yang di sini adalah berpenyakit tohib menyelisi dalam sebuah bukan Demikian juga berikutnya hadis yang kelima wan Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu mislu dalik. Ya. Maksudnya dalam sebuah dalik seperti riwayatnya Abdul bin Abbas radhiallahu anhu. Ya demikian. Dan <clears throat> sebutkan Misalnya dalik yang seperti tadi Abdul bin Abbas yang asal ya tetapi ya dihukumi oleh para ulama <clears throat> termasuk hadis ini dibicarakan. Ya, demikian. Jadi asar di sini disebutkan dari jalannya Khonas bin Rabi'ah. Ya demikian. Ini mauquf. Khonas bin Rabi'ah sendiri adalah doib. Jadi tadi riwayat Ali bin Abi ya dan tadi hadis adalah dari para darawi tadi. Kemudian juga hadis yang keenam walahu an Jabir, subhanallah Imam Muslim juga. Jadi hadis Ali bin Abi Thalib itu lihat Imam Muslim juga. Ya, ini tadi kita sebutkan kejadiannya cuma satu kali. Beberapa berbagai macam tata cara maka kita ambil yang paling kuat. Demikianlah diambil para ulama. Walau semua Imam Muslim juga dari Anjabir bin Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu. Bagaimana ini? Sholat sita rakaat di arba di arba sajadat. Ini sholat enam rakaat di empat sujud. Nah, ini juga dihukumi oleh para ulama doif. Nah, lalu menyelisih riwayat saya bukan saya Muslim tadi. Ini enam kali ruku. <clears throat> Sebab lemahnya dan sebutkan bahwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman, ada nama Abdul Malik bin Abi Sulaiman salah dalam, dalam hal ini. Ya, demikian disebutkan. Imam Bayhaqi mengisyaratkan demikian. Jadi jelas hadis ini dhaif dan dia menyelisih Ingat yang tadi. Apa itu lafadznya? Sebutkan bahwa Nabi beliau sholat 6 rakaat di 4 sujud ya tadi kita sebutkan. Berikutnya hadis yang ketujuh juga. Wali Abi Daud sebagai Imam Abu Daud rawatana. An Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu Ya, disebutkan di sini sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sholat Nabi, ini sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khamsa rakaat beliau sholat, kemudian beliau ruku lima kali ruku, puasa jeda sejedatain dan sujud dua kali. Ya, wafa'ala fi saniyah dan melakukan yang kedua mislada dalik seperti itu. Nah ini di sini juga menyelisih tatkala tadi ya riwayat Imam Abu Dawud ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga dihukumi bahkan dihukumi hadis ini adalah mungkar Ya. Kenapa? Karena sudah rawi Abu Ja'far Ar-Rausi, penulis yang lebih sikoh ada bumi mungkar. Jadi jelas bagi kita bahwa riwayat terjaga adalah riwayat ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya itu. <clears throat> Ini selesai tentang pembahasan sholat kusuf. Di sini ada beberapa permasalahan. Ya jelas bahwa jumlah rukuknya adalah empat. Ya demikian jumlah sujudnya adalah 14. Kemudian juga mustahab sholat berjamaah. Kenapa tidak wajib? Karena ini perbuatan Nabi saja dan Nabi tidak merintahkan untuk kemudian sholat khusus secara berjamaah. Hukum khutbah juga adalah mustahab disukai. Ya karena Nabi setelah sholat beliau pun menasihati para sahabat bahwa semuanya gerhana tidak terjadi karena ini dan itu. Itu adalah ayat dari pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. <clears throat> Jadi hukumnya adalah khutbah itu mustahab. Dan itu perbuatan Nabi sallallahu Kemudian juga disukai untuk memanjangkan ketika membaca salat ya salat kusuf ini akan hampir-hampir Nabi membaca seperti membaca surat Al-Baqarah. Demikian juga ketika berdiri dari rukuk yang pertama mengatakan orang liman hamidah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat lagi. Ya demikian. Kemudian juga pembacaan Fatihah adalah rukun. Bagaimana kalau terlambat? Terlambat imam sudah membaca Al-Fatihah yang pertama. Kemudian dia kan ruku, kemudian berdiri lagi membaca Al-Fatihah lagi kan? Bagaimana kalau dia datang di Al-Fatihah yang kedua ini? Maka dia tidak mendapatkan rakaat ini. Ya, dia tidak mendapatkan rakaat ini karena dia tidak ikut membaca Al-Fatihah yang pertama. Ya itu. <clears throat> Jadi dia mengulangi nanti. Selesai imam salam ya dia ulangi. Ya, ulangi e, dua kali rukuk. Ya demikian. Demikian juga disebutkan di waktu yang terlarang kalau terjadi gerhana, ya tetap untuk kemudian sholat karena itu ada sebabnya. Ya demikian. Terus bagaimana kalau kemudian ketika sholat itu di waktu sholat wajib? Disebutkan kalau umpamanya di waktu sholat isya didahulukan sholat khusuf ini. Ya kalau masih kemungkinan mendapati sholat Isya mungkin masih jam 12 kan masih masuk waktu Isya masih boleh setengah 12 sehingga dahulu pun dahulu dulu sholat kusuk baru kemudian sholat Cuma ini kalau kemudian sholat maghrib ya kita ditakutkan waktunya habis ya sholat maghrib dulu ya demikian bagaimana kalau sholat jenazah dahulukan sholat jenazah dulu nah, diwajibkan untuk mendahulukan sholat jenazah ya sholat demikian di sini juga ya, sudah kita ya,